الحمد لله برحمته يتراحم عباده المؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد dalam ungkapan iman dalam arti tasdik membenarkan membenarkan apa tentu membenarkan antara keterkaitan diri sebagai makhluk dengan keterkaitan Allah sebagai khalik maka ketika bermuamalah antara dirinya sebagai makhluk dengan Allah sebagai kholik sewaktu-waktu diungkapkan dengan ungkapan munajat sebetulnya munajat itu adalah asal arti berbicara Naja yunadi munajatan Ketika kita berbicara dengan Allah Diungkapkan dengan ungkapan munajat Ada yang mengungkapkan bahwa munajat itu berdoa Itu pun tidak salah Karena doa adalah salah satu dari ungkapan munajat itu hanya yang perlu kita maklumi sejauh mana pengertian munajat itu. Pada hakikatnya munajat itu sudah tersirat ataupun tersurat dalam Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah di sana tersurat ataupun tersirat bermakna-makna munajat ataupun makna doa. Kenapa? Karena pada hakikatnya doa itu ada macam-macam. Ada doa sanain, ada doa hamdin, dan ada doa usualin tiga macam doa atau tiga macam kita saat bermunajat dengan Allah sungguh satu hal yang layak sebelum kita mengungkapkan sualun dalam arti permohonan agar terwujud sesuatu yang diharapkan dan agar tidak terwujud sesuatu yang tidak diharapkan terlebih dahulu kita mengungkapkan sanaun kepada Allah sanjungan dan hamdun pujian Sebetulnya ungkapan sanaun sewaktu-waktu diungkapkan kepada sesuatu yang tidak baik. Seperti ada ungkapan yusni bi khairin. Yusni bi syarrin. Kalau seseorang ketika satu saat menyanjung mengungkapkan seseorang dengan ungkapan-ungkapan yang tidak baik individu waktu dikeluarkan dengan sanaun yusni Bisharin. tetapi tentu untuk Allah tidak akan terjadi sana usharin tetapi yang ada adalah sana ukhairin oleh karenanya hmm, sebelum kita mengantukan soalun terlebih dahulu kita mengungkapkan sanaun, hamdun, baru kita menyampaikan soal. Apabila demikian, untuk lebih mudahnya membedakan antara sanjungan yang baik dengan hamdun, dapat kita garis bawahi bahwa bila sanaun sanjungan yang baik itu tidak ada hubungannya dengan jasa. Itu yang dimaksud sanaun. Ketika kita munajat mengungkapkan sanaullah, maka berarti kita mengungkapkan kelebihan-kelebihan keutamaan-keutamaan yang ada pada Allah tetapi tidak ada kaitannya dengan jasa. Barulah apabila kita mengungkapkan yang terkait dengan jasa itu disebutnya hamdun. Ketika kita menyatakan Allahu Akbar Sebetulnya itu sudah memuji tetapi disebutnya doa utsanain. Kemudian barulah kita nyatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Semuanya itu berhubungan dengan jasa Ar-Rahman Ar-Rahim Karena al ada yang menyayangi berarti ada objek yang disayangi. Kalau ada rasa kasih berarti ada objek yang dikasihi dan ada yang mengasihaninya. Barulah kemudian kita ungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari sinilah kita mulai menyatakan asu'alun yang mana dengan ungkapan isti'anah kemudian ungkapan isti'anah dalam arti kami memohon bantuan kepadamu Bantuan, ungkapan bantuan biasa diungkapkan dengan kata-kata aunun, dengan nasrun. Tetapi apa bedanya aunun dengan nasrun? Kita ambil contoh, bila seseorang akan mengangkat satu benda dan dia tidak mampu secara sendirian mengangkat benda itu kecuali dengan meminta bantuan yang lain yang seperti ini disebutnya aunun artinya orang ini isti'anah meminta bantuan kepada yang lain karena dia sendiri tidak mampu mengangkat benda itu apabila pada satu saat kita menyatakan cing bantuan tolonglah saya mengangkat benda ini namun ternyata dia sendiri tidak turut mengangkat yang seperti ini bukan minta bantuan yang seperti ini adalah menyuruh itu. Hmm. hanya saja ungkapannya ah yang ungkapan yang nah, di sana adalah terselit mana-mana memohon bantuan cing bapak tang nyokotkeun itu nyungkun bantuan ah lain minta bantuan eta ya, mah nitah itu makanya nah, kenapa dalam hal ini pada satu saat kita ungkapkan ungkapan nasrun. Intan surullah yang surukum. Karena ada sesuatu yang tidak bisa diwujudkan oleh manusia. Kemudian kok kenapa kalau begitu? Diungkapkan intan surullah jika kamu menolong Allah. Hakikatnya yang ditahukan bukan dat Allahnya. Tetapi akan kembali kepada dirinya. Intan surullah yang surku. Dalam arti bila kita mewujudkan dalam arti membela di sini bukan membela Allahnya. Bila kamu mewujudkan dinallahi Bila kamu mewujudkan syaroi Allah yang surkum, satu saat Allah akan memberikan bantuan tanpa dibantu oleh kamu. Maka dalam hal ini hmm, perlulah kita perhatikan kenapa kita disyariatkan memohon kepada Allah. Oleh karenanya pada ayat ini dalam surat Al-Baqarah Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Dan bila hamba-hambaku Allah tidak mengungkapkan apabila manusia bertanya kepadaku tidak tapi wa sa'alaka ibadi ini adalah ungkapan jama dari kata-kata abdun apabila abdun ini dinisbahkan kepada sesama manusia biasanya ini adalah ungkapan yang sifatnya merendahkan orang itu Makanya ada istilah abdun mamlukun, artinya hamba sahaya. Sewaktu-waktu juga ada sindiran abdul dunia, hamba dunia. Yang harusnya dunia jadi hamba dia, ini kebalikan, dia jadi hamba dunia. Yang harusnya dunia menjaga dia, pada satu saat dia menjaga dunia. Makanya dikatakan amdu dunia. Tetapi bila kata-kata amdun disandarkan kepada Allah, ini adalah sesuatu yang terhormat. Makanya ada ungkapan Abdullah, Abdurrahman, dan yang lain-lainnya. Semuanya itu disandarkan kepada nama dan sifat Allah. Makanya di sini dinyatakan wa idza sa'alaka ibadi menunjukkan orang-orang yang terhormat di sisi Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qaribun. Maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Ungkapan koribun itu tergantung siapa yang mengungkapkannya. Kita ambil contoh. Kalau ujung burung itu Pak dekat jauh. Hah? Jauh. Kata siapa jauh? kalau celenyi jauh mana jeng celenyi tuh kalau begitu jeng bereng teh dekat ya tergantung persepsi makanya diungkapkan dengan kata-kata koribun baidun jauh Yang mana yang dimaksud dengan jauh itu? Siapa yang menyatakannya? Karena ini adalah firman Allah yang menyatakan korib itu adalah Allah. Bagi Allah tidak ada yang jauh. Semuanya bagi Allah itu dekat. Tidak ada yang tersembunyi. Bagi Allah semuanya itu adalah terang dan jelas terungkap. Oleh karenanya, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Jangan dikira aku ini jauh. Oleh karenanya, nah, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Anisalt ibni Hukaim ibni Muawiyah ibni Haydat al-Kushairi dari Salt bin Hukaim bin Muawiyah bin Haida al-Kushairi dari bapaknya dari kakeknya ini menunjukkan ini satu rangkaian mulai dari anak, bapak dan cucu perawi hadis kalau di kita mungkin kakeknya itu guru, anaknya juga guru, incuna guru, semuanya guru itu. Nah, biasa umumnya ini terjadi di pesantren itu. Nah, waktu dulu dipimpin pesantren itu oleh kakeknya kemudian turun kepada anaknya, turun kepada cucunya, turun lagi terus sampai terjadi kesinambungan. Seperti ada sahabat Abu Musa al-Ash'ari itu. Itu sampai beberapa generasi mereka itu semuanya perawi hadis. Inilah barangkali yang dimaksud dengan khalafun kholapun nisbi dan kholapun hakiki karena yang dimaksud dengan kholapun bisa berarti nasab tapi kholapun pun bisa berarti nasib itu. pernah kita bahas apabila pada satu saat ada orang yang panjang umurnya tetapi Rasul menyatakan bahwa panjang umur yang hakiki bukan umurnya panjang tetapi panjang umur yang hakiki itu adalah bidzurriyati salihati karena keturunan yang salihah artinya terjadilah kesinambungan nasib kesinambungan amal pada satu saat cucunya berdoa dan doanya itu ya haku fi kubrihi. doanya itu sampai ke alam kuburnya bukan di kuburannya tapi di alam kuburnya dalam satu riwayat dijelaskan bahwa ada orang yang menemui dia di alam kubur yang ditemui itu tidak tahu siapa engkau ini aku tidak kenal yang menemui menjatakan anak kiro atau nikal Quran saya ini adalah bacaan Quran anakku dalam arti nyambung itu, tetapi hmm. ya, tentu Jangan persepsi ketika pada satu saat ber berjamaah maca yasin. Karena satu saat justru yang seperti ini akan dijadikan dalil. Padahal yang dimaksudkan bukan hanya bacaannya, tetapi amal daripada Al-Quran yang diamalkan oleh anakmu. Nah, Demikian pula di sini. Maka Allah mengatakan uji budak watadai tidak da'ani. Aku senantiasa akan mengijabah doa yang berdoa kepadaku tetapi dengan catatan fal yastajibuli dengan syarat bahwa Allah akan mengabulkan orang yang memohon kepada Allah dengan syarat dia perlu memohon kepadaku <clears throat> tanpa perantara falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun hendaklah dia memenuhi perintahku beriman dan membenarkanku agar mereka selalu berada dalam petunjuk. Bila demikian, Palias eh, tadi buli wal itu adalah merupakan syarat diijabahnya doa. Kenapa demikian? Hmm. Karena hakikatnya yang akan mengangkat dua kehadapan Allah itu ada yang akan mengangkat al-kalimut toyibu kalimat-kalimat toyibah al-a'malu sholihatu wal a'malu sholihatu tarfa'u amal-amal sholih yang akan mengangkatnya jadi jangan diharapkan doa akan diijabah bila amal-amal doa itu oleh amal-amal yang berdoa itu bukan amal-amal yang saleh. Namun ada orang yang berkata saya sering berdoa dan saya tidak beramal saleh. Tetapi pada kenyataannya apa yang saya harapkan itu selalu nah, eh, terwujud. Jangan terlalu percaya diri. Yang seperti itu bukan berarti pengijabah daripada Allah. Yang seperti itu disebutnya istidraj. Hmm. Yang dimaksud dengan istidraj adalah kalau dalam bahasa kita disekatakan itu panyungkun itu. Seperti seorang bapak diminta sesuatu oleh anaknya kata bapak lebok kayak KBH habis itu dimakan kata ibunya kenapa kamu makan kapan cek bapak di lebok kabeh gitu dipiwaran ku bapak nah ini anak tidak paham ternyata banyak yang seperti anak itu banyak yang seperti itu yang pada hakikatnya itu adalah istidraj dalam satu riwayat dijelaskan bahwa al-kalimut thayyibu seperti ad-du'a'u. Apakah doa sanain, doa hamdin, doa sa'alin itu ketika naik ke atas terangkat oleh amal-amal sore itu di diterima oleh malaikat malakus samai oleh malaikat yang ada di langit disimpan pada kedua sayapnya setiap kali melewati kepada kelompok malaikat kata Rasulullah malaikat-malaikat itu turut mendoakan kepada orang yang doanya dibawa oleh al malaikat itu. Sedangkan doa malaikat pasti diijabah. Inilah barangkali kenapa Rasulullah senantiasa menganjurkan. Kenapa kita pada satu saat dianjurkan agar bacaan amin itu antara imam dengan makmum bersamaan. Minimal antara kita dengan malaikat kita ikhtiarkan agar bersamaan. Ketika kita mengungkapkan Rabbana walakal hamdu, usahakan agar bersamaan antara makmum dengan imam dengan harapan bacaan mereka itu bersamaan dengan bacaan malaikat. dan bila bacaan malaikat bertepatan dengan bacaan kita, berarti orang itu akan diterima doanya. Waktu itu sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Inna Arabian qala." Kata kakeknya yaitu kakek daripada sahabat As-Sad bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah bin Al-Qaisari an abihi an jadihi itu bertanya berkata bahwasanya seorang Arab gunung berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah aqribun rabbuna panunajihi ambaidun panunadihi apakah Tuhan kita itu dekat maka bila dekat kami akan bermunajat dengannya dan seandainya Tuhan kita itu jauh kami akan memanggilnya pasakata Nabi Nabi diam sejenak Fa'anzalallah kemudian Allah menurunkan ayat ini wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qaribun yang biasa ini disebutnya sababun nuzul sebab turunnya ayat ini dalam satu riwayat an abi musa qala dari abi musa berkata kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kami pernah bersama nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin dalam satu peperangan faja'alna nas'alu syarqan wala na'lu syarfan wala nahbitu wadiyan illa rafa'na aswatana bitakbir Maka kami mulai naik ke tempat yang tinggi dan kami tidak berada di tempat yang tinggi dan tidak pula turun ke lembah kecuali kami mengeraskan suara kami dengan takbir. Ya semacam di kita itu hmm, kapan ada majlis sudikir gitu. Suaranya tidak ada yang laun majlis dikir. Hmm. Itu sampai serah Gitu. Biarlah karena serak juga bisa beli loh. <laughs> bisa beli loh gitu. Bagaimana tanggapan Rasulullah? Kemudian beliau mendekati kami lantas bersalam. Ya ayuhanas irba'u ala antusikum Kasihanilah dirimu wa kum la tad'una asamma wa khaiban sesungguhnya kamu bukan berdoa atau menyeru kepada dat yang tuli dan yang tidak ada atau hadir di hadapanmu Inna man tad'una sami'an basiran sungguh yang kamu seru adalah maha mendengar dan maha melihat innal ladhi tad'una sungguh yang kalian seru itu akrobu ila ahadikum lebih dekat kepada seorang di antara kamu min unuki rohilatihi daripada leher kendaraannya. Ya Abdullah Wahai Abdullah bin Qais Ala u'allimuka kalimatan min kunuzil jannah Ingat maukah aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat di antara perbendaharaan surga. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah menunjukkan akidah yang kuat dari seorang yang takwa bukan hanya sekedar iman tetapi betul-betul dia itu takwa dengan kalimah la haula wala quwata illa billah oleh karenanya kenapa ketika kita mendengar nida ketika kita mendengar azan seruan hayya ala sholah hayya ala falah Beda dengan kalimat-kalimat adan yang lainnya. Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. Ashadu an la ilahi Allah, seperti yang diucapkan oleh Mu'adzin. Tetapi ketika Mu'adzin menyatakan, Hayya ala sholat, kita nyatakan, La hawla wa la quwata illa billah. Sering orang ungkapan, Tudaya te upaya, angin kumaha Allah. pugu we dah si cepot itu ego maha dalang itu nah, bukan aunun lagi itu kalau begitu nitah ke Allah cing saya itu gerakin tapi la haula wala quwata illa billahi maknanya sungguh tidak ada tenaga untuk meninggalkan yang buruk dan tidak ada tenaga untuk mewujudkan yang baik illa billah kecuali dengan iman kepada Allah hayya ala sholat seandainya tidak karena iman kepada Allah seruan itu tidak akan kita datangi seandainya tidak karena iman kepada Allah maka tidak akan kita wujudkan seruan itu Barangkali inilah yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sholat yang paling berat bagi orang munafik dan adalah sholat isya dan sholat subuh. Dalam arti bagi orang munafik semua sholat itu berat hanya sholat isya dengan sholat subuh lebih berat daripada sholat-sholat yang lainnya. Kenapa? Ya karena waktu isya sudah tunuh, waktu subuh masih tunuh, gitu. Nah, <laughs> jadi ketika sholat isya sudah tunuh, ketika subuh masih tunuh, Makanya kedua-duanya lebih berat dan paling berat bagi orang-orang yang munafik. Nah, itulah barangkali la haula wala quwata illa billah yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu diantara al kalimut thayyib. Di antara kalimat-kalimat yang tayyib yang tentu bukan hanya sekedar ucapan tetapi al kalimut thayyib ini menjadi akidah bagi yang mengucapkannya menunjukkan bahwa bila seseorang berdoa itu dia mempunyai satu keyakinan wal yu'minu bi hmm. karena tanpa yu'minu bi tidak akan terwujud ijabah doa daripada Allah inilah barangkali yang dimaksud oleh sabda Rasulullah an anasin anna nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda yaqulullahu ta'ala Allah taala berfirman tentu yang dimaksud inilah yang dimaksud dengan hadis kursi itu bila ada kata-kata yakulu atau kolallahu ini adalah salah satu ciri hadis kudsi hmm. meskipun hadis kudsi tetapi tetap karena redaksinya redaksi manusia ada tingkatan-tingkatan seperti hadis nabawi yang lainnya dalam arti ada yang sohi ada yang hasan dan ada yang do'if kata Allah ana inda dhanni abdi bi aku tergantung kepada hamba sangka hamba ku terhadapku wa ana ma'ahu idza da'ani dan aku akan selalu bersamanya apabila dia berdoa kepadaku. Dalam arti aku akan senantiasa mengijabah dia apabila dia meyakini apa yang dia ungkapkan dan dia ucapkan dalam doanya. Sejauh mana keyakinan husnudon kepada Allah? Karena sewaktu-waktu kita ini ada sifat husnudon, berburuk sangka meskipun tidak diungkapkan tetapi sewaktu-waktu tersirat dalam hati ah ke ke teing mah kacape cape ngadua ternyata saya sudah lama berdoa tetapi tidak pernah ada yang diijabah kita perhatikan apakah betul tidak ada doa yang diijabah oleh Allah terhadap hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyatakan, An Abi Sa'idin dari Abi Sa'id An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma min muslimin yad'ullah azza wa jalla bidakwatin Laisa fiha ismun wala qati'atur rahmin Illa atahu allahu biha ihda salafi khisalin Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah Azza wa Azza wa jalla Nah, di sini diungkapkan dengan kata-kata muslim. Sedangkan kenapa ungkapannya tidak wal yuslimu bi tapi wal yu'minu bi pada ayat itu? Hmm. Inilah menunjukkan kata-kata mukmin hakikatnya merupakan sinonim dari kata muslim bila kedua-duanya itu makna hakiki. Hmm. Tetapi eh, apabila pada satu saat terpisah antara mukmin dan ungkapan muslim menunjukkan berbeda dari segi keberadaannya. Kalau mukmin sifatnya itu adalah gaib karena sifatnya korbi nafsiyah. Kalau iman itu pekerjaan hati, Berbeda dengan ungkapan Islam. Kalau Islam adalah merupakan pekerjaan yang sifatnya zahir. Itu kalau diurai antara iman Islam mukmin dengan muslim. Tetapi bila kedua-duanya dalam makna hakiki, maka mukmin dengan muslim itu adalah merupakan sinonim. Makanya Kenapa satu saat diungkapkan dengan angkapan bunial Islamu. Padahal hadis ini menerangkan sifat-sifat iman. Tapi diungkapkan tidak bunial imanu, tapi bunial Islamu. Menunjukkan hakikatnya iman dengan Islam itu sinonim. Tetapi, nah, nanti kita pun dapat melihat ada iman dalam arti ismun. Artinya nama dalam arti lakobun, Nama dan panggilan sebutan. Seperti alladzina amanu. Ini bisa dalam arti adalah dalam merupakan sifat dan tabiat tetapi Allah dina amanu pun bisa berarti adalah lakom. Artinya gelar sebutan bagi umat Nabi yang terakhir. Kita ambil contoh Innaladina amanu Walladina hadu wan wasobiina maka dalam ayat ini innaladina amanu bukan berarti sifat tetapi alladina amanu pada ayat ini mengungkapkan lakob sebutan nama bagi umat yang terakhir. Innaladina amanu sesungguhnya umat Nabi yang terakhir waladina hadu dan umat Yahudi wan nasoro dan umat nasoro wasobin dan sobin ini sejajar nah pengertian sejajar bukan agamanya tetapi dimanfaatkan oleh orang-orang jil nah, itu menyatakan menunjukkan bahwa semua agama itu benar sama Padahal justru beda itu. Dengan ungkapan innaladina amanu waladina hadu wa nasara wa sabina menunjukkan beda itu. Kita ambil lagi contoh yang lain. Kita ini iman dulu, Islam dulu, Pak. Pulang? Iman dulu, panga itu mukitu mak. Ya ayuhalladina amanud kulu pisil mikafah. Hei orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam. Jadi nukui orang Islam kan imannya. Kan? Iman dulu, Islam dulu. Iman dulu. Hmm. No. Jadi menunjukkan alladzina amanu di sini mah adalah nama. Lakob. Udhulu fi silmi dalam arti silmi di sini mah Islam di sini mah makna hakiki yaitu yang merupakan sinonim dari kata-kata iman. Ya ayuhaladina aslamu dhulu fil imani gitu. Hmm. maka begitulah di sini dikatakan mamin muslimin maka menunjukkan muslimin dalam makna hakiki yaitu merupakan muradif daripada sifat mukmin yadullaha yang berdoa kepada Allah azza wajalla bidakwatin dengan satu doa yang pada isi dakwah doanya itu lesa pihak ismun tidak mengandung unsur dosa wala koti atau rahmin dan tidak pula mengundur ada unsur-unsur memutuskan silaturahim illa atahullahu biha ihda salasi kisalin kecuali Allah akan memberinya Dengan doa itu salah satu dari perkara. Yang pertama, imma an yu'ajjila da'watahu. Mungkin disegerakan doanya dalam arti yang diminta itu sesuai dengan permintaannya akan disegerakan. Wa imma ayyudkhiraha fil ukhra. Ada kemungkinan disimpannya bagi dia nanti di akhirat baru diberikan ditabungkan wa imma an yusrifa anhu minasu'i dan ada kemungkinan dia disimpangkan dari kejelekan yang seimbang dengan doa itu jadi kalau baik itu tidak ada doa yang tidak diijabah tetapi karena ketidaktahuan kita ah, ketika kita berdoa, Hmm, aturkan we sepeda ke ngaji abis ku Allah di paparinan motor dasar tidak ijabah <laughs> Gusti Abdi menyumunkan di sanis motor sepeda gitu. Padahal dia itu diberi hanya jenis dan bentuk isinya yang berbeda. Ketika dia berdoa meminta sesuatu, Ternyata rasanya tidak diijabah. Padahal dia yang biasa terbiasa bohong, nu terbiasa ngawadul ke istri teh. Tiba-tiba ayo nama bahagia tara bohong itu. Hakikatnya doanya itu diijabah. Kenapa? Itulah yang diungkapkan yang ketiga. An yusriya anhu minasu'i misliha disimpangkan dari kejelekan yang seimbang dengan isi doa itu. Insya Allah bila yang seperti ini sesuai dengan ana indah bani abdi bi aku tergantung kepada sangkaan hambaku bila husnudon itu yang akan dialami bila seudon itu pula yang akan terjadi inilah barangkali yang dimaksud jelek sangka itu An Abi Hurairah ta anna Rasulullah qala Bahwasanya Rasulullah bersabda Yustajabu li ahadikum malam ya'jal akan diijabah doa seorang dari kamu selama ia tidak ajalah. Mana yang dimaksud ala ajalah itu? Ya kulu dia berkata, da'autu falam yustajabri. Aku senantiasa berdoa, namun tidak pernah diijabah. Inilah yang dimaksud ajalah itu. Yaitu suudon. berburuk sangka terhadap Allah. Oleh karenanya, hmm, para sahabat senantiasa memanfaatkan karena nanti ada saatul ijabah ada juga makanul ijabah artinya ada waktu-waktu tertentu yang tidak terkait dengan tempat maka itu termasuk saatul ijabah yang kedua ada makanul ijabah tidak terkait dengan waktu tetapi terkait dengan tempat dalam arti kapan saja dia berdoa asal berdoa di tempat itu pasti diijabah Makanya maaf kalau ada orang yang berulang kali naik haji, kita jangan berburuk sangka. Ah, eta mah yang kapuji we, cik nusan ka teh. <laughs> jangan berburuk sangka. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah misalnya yang berhubungan dengan tempat itu. Wa idja'alna al-baita masabatan linnas. Ketika kami jadikan Baitullah masabatan. Yang dimaksud masabatan itu adalah bila orang sudah berkunjung ke sana mau lagi. Ada daya tarik. Makanya nah ini semangatnya orang untuk pergi haji dengan orang yang belum hadir haji, maka orang yang pernah naik haji lebih semangat itu. Boleh dirasakan. Padahal kita sama-sama yakin yang pernah haji waktu melaksanakan haji itu sal, saya pak capek. Tidak ada yang tidak capek itu. Tapi saya belum pernah mendengar kaduhung cina akamakah ah, tidak. <laughs> itu saya itu tertegun itu tertarik takjub. Ada nini nini kolot itu. <laughs> ya saya katakan kolot itu usianya itu waktu itu pergi dengan saya itu sekitar 85 tahun. Dari Eropa sampai Mekah jalan kaki, Pak. Waktu saya tanya, mak capek, ah capek Ustaz. Sekali sampai saya diolo itu, mana cenah Ustaz Muzdalifah? Itu ya tuh katinggal cang, nyapu gue di luhur kehanap cang. Sudah jalan itu. Saat najan-najan nepi kene wa eta eh, tesus katingal lampuna jadi sekedap deh. Ya sampai ke sana teh opat jam kan jalan kaki atau malu mawan ini ini itu. Sudah sampai selesai haji ditanya oleh saya, "Mak, kumaha?" Ustaz, boga duit mak mak tadi capek mak ah baik Ini yang dimaksud masabatan Jadi bila sudah datang satu kali ingin kembali lagi untuk kedua kalinya. Hmm. Begitu gairahnya itu. Semburunya beda orang yang sudah naik haji dengan yang belum. Yang sudah lebih cemburu daripada yang belum bila ada orang lain yang naik haji atau umroh. Itu satu hal yang wajar. Yang kedua karena di sana ada makanul ijabah. Di mana saja dia berdoa, kapan saja dia berdoa pasti doanya diijabah. Maaf, tahadus bini maaf Pak itu. Waktu saya pergi naik haji pertama kali, pas waktu berangkat perhitungan dokter anak saya melahirkan itu sudah sampai saya ke Mekah atau ke Jeddah satu atau dua hari itu perhitungan dokter begitu saya sampai waktu tawaf selesai tawaf di makom Ibrahim ngadu Gusti upami Gusti ngabulkan hayang nempo nungkulan lahir insu nungawitan sudah saja itu doa saya terpanjang-panjang <laughs> empat 40 hari lebih saya pulang waktu itu istri saya bertanya Pak ngadu naon di itu ya ngadua haderes <laughs> itu anak kena budak orang Katunya itu acan lahir, cuma acan ah, isuk cak lahir. Begitu besoknya saya datang, saya nungkulan cucu yang pertama. Saya yakin semua doa diijabah itu. Hanya ada yang sesuai dengan apa yang diminta, kemudian ada yang ditangguhkan nanti di akhirat, kemudian ada pula yang dibeda diganti dengan cara yang lain yang lebih baik untuk dirinya kemudian ada waktu-waktu yang yang sehubungan yaitu makania ada lagi zamaniah yang berhubungan dengan doa seperti di sini dikatakan An Abdullah bin Amr kala sami itu Rasulullah yaqulu Rasul aku mendengar Rasulullah bersabda Innalisai inda fit fitrihi dakwatan mustajabatan bahwasanya sungguh bagi yang berpuasa ada doa yang diijabah ketika berbuka bahkan Abdullah ibnu Amrin eh, maaf bukan Abdullah ibni itu salah Abdullah ibnu Amrin. Kalau dibacanya ibni, Amr itu anak Allah gitu. Kalau dibacanya ibni itu. Mohon dibenarkan. Fakana Abdullah ibnu Amrin. Maka Abdullah bin Amr ida aptoro api lebihlah berdoa. Da'a ahlahu. Dia memanggil istrinya wawaladahu dan anaknya wada'a kemudian ia berdoa bukan artinya doa bersama tapi sama-sama berdoa hmm. Abdullah bin Amr bukan doa bersama tapi sama-sama berdoa hmm. artinya tidak diimami masing-masing berdoa ketika berbuka puasa hanya ada hanyanya Bagaimana dengan dua Allahumma lakasumtu? sumtu? Doa Allahumma lakasumtu itu hadisnya doib. Hadisnya doib. Tetapi ini hadisnya sahih. Yang ini hadisnya sahih. Makanya kita doakan saja, jangan pakai redaksi yang doib. Bagaimana kalau kita menggunakan redaksinya bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Allahumma lakasunduk nun gusti abdi puasa karena anjin. Abdi iman ka anjin. Serta kurizki gusti abdi buka puasa. Bagaimana kalau begitu? Doib tidak. <laughs> Tidak doib, bukan hadis itu. <laughs> Tetapi apakah boleh menggunakan rapat yang seperti ini? Silakan. <laughs> Jadi dalam arti kita bukan menggunakan hadis doib, tetapi menggunakan lapat dari hadis yang doib. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang umum yang sifatnya sahih. Makanya di sini dikatakan dalam hadis yang lain bahwa ada tiga macam doa yang doanya itu tidak akan ditolak. An Abi Hurairah qala Rasulullah salah satu tiga macam manusia laturodu dakwatuhum yang doanya tidak akan ditolak. Al Imamul Adilu pertama imam yang adil. Imam mana Pak ini? Semuanya iman. Apa suami bukan iman? Al-imamul adilu. Artinya termasuk suami yang adil. Makanya kalau suami yang sok ngadu antara diijabah tanya dulu kepada di masih kena bohong tata <laughs> gitu satungtung nyumputkan duit dina kopeah berat diijabah doa teh bukan tidak boleh nyimpan uang di nakopeah tapi niatnya itu niat nyimpan uang di nakopeah kir naun itu ngabohong ka istri Nah, itu. al imamul adilu termasuk suami termasuk juga istri. Jangan dikira istri bukan pemimpin. Wal mar'atu ra'iyatun kan Istri itu adalah pemimpin fi baiti zaujiha di rumah suaminya wa waladihi dan anak-anak suaminya. Jadi istri pun sama. Satung tung istri gede wadul ahese ah, di itu dijabah. Ngonya sih mangihan duit tara dipegi kan. Sumputkan weh. Hanya untuk suaminya surti wah mal usaha. Nah, <laughs> kalau tidak tidak disalabarkan mah bohong itu artinya mendiamkan diri itu. Maka al imamul adilu apalagi pemimpin umat, pemimpin masyarakat dan lain sebagainya. wasoimu yang sedang saum hatta yuktiro hingga dia berbuka Wadak watul madlum dan doanya orang yang ditolim makanya lebih baik didolim daripada kita mentolim karena diantara tiga macam zolim di antaranya yang tidak diakad diampuni itu pertama syirik, kemudian ada dolim sesama kepada diri sendiri, kemudian ada dolim sesama manusia. Dolim sesama manusia pada satu saat layak rukullah husayan sedikit pun tidak akan ditinggalkan oleh Allah terbawa sampai yaumul kiamat kemudian nanti dikorek-korek kebaikan yang dolim maka dilimpahkan kepada yang didolim dan seandainya yang mendolim sudah habis itu kebaikannya maka dikorek ke ketidakbaikan kejelekan orang yang didolim dan akan dilimpahkan kepada orang yang mendolim naudzubillah nah di sini ini bukan hadis Pak yang terakhir, tetapi ini dari seorang ulama. Tetapi begitu solehnya orang ulama ini pada ngaku itu oleh orang tasawuf dia aku bahwa beliau ini seorang supi, <laughs> kata orang tasawuf itu pada ngaku kajal menu bagerem di sini dikatakan qala saqiq ibnu ibrahim Syakik bin Ibrahim berkata, Maro Ibrahim bin Adham pi aswakil Basrah. Ibrahim bin Adham ini yang dimaksud orang yang soleh itu pernah lewat di pasar-pasar Basrah. Tajdama'an nasu ilaihi kemudian orang-orang berkumpul padanya. pakolulahu mereka berkata kepada beliau, "Ya Aba ishak Ahai Aba Ishak, loha qala fi kitabihi, sesungguhnya Allah bersabda dalam kitabnya, ud'uni astajib laku Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengijabah kalian. Namun pada kenyataannya wanahnu nad'uhu muddu syahrin Pala yastajibulana Kami berdoa sekian lama namun ternyata Allah tidak pernah mengijabah kepada kami. Apa jawaban Ibrahim bin Adam? Kenapa Allah tidak mengijabah doa kalian? Ya ahlal Basrah, hei ahli Basrah, matat kulubukum pi asrati asya. Sebabnya hati-hati kalian sudah mati dalam sepuluh perkara. Yang pertama, Arabtumullah walam tu'addu haqqahu. Kamu mengaku mengenal Allah tapi kalian tidak melaksanakan haknya. Yang kedua, koroktum kitab Allah walam tak malu bihi. Kalian senantiasa membaca kitab Allah namun tidak mengamalkannya. Yang ketiga, idda'aitum hubba rasulillah. Kalian mengaku cinta Rasul wataroktum sunnatahu namun pada kenyataannya kalian meninggalkan sunnahnya Arabiu yang keempat ida'itum adawatas syaitan kamu mengakui musuhi setan wa wafaqtumu namun senantiasa kalian sejalan dengan setan seiring itu hmm. al khamisu yang kelima kultum nuhibul jannata walam tak malu jahat Kalian mengatakan kami cinta surga, tapi tidak beramal untuk surga. Yang keenam, kultum nakhofun nar. Kami takut akan neraka. Warahadumul ampusakum. Tapi pada kenyataannya, kamu menjerumuskan ke dalam neraka itu. Yang ketujuh, kultum annal mauta hakun bahwa mati hanya mati itu pasti benarnya tapi walam tasta'idu lahu namun kalian tidak membuat persiapan untuk kematian yang kedelapan istagoltum bi uyubi ikhwanikum kalian sibuk dengan keaiban saudara-saudara kalian tapi wana badum uyubakum kalian melupakan dan melemparkan keaiban-keaiban kalian yang kesembilan, akal akaltum ni'amallah. Kalian makan nikmat Allah walam tashkuruha tapi kalian tidak mensyukurinya. Dan yang kesepuluh sepuluh, dapat tum mau takum kalian biasa mengubur yang mati di antara kalian tapi walam tak tabiru biha namun kalian tidak mengambil ibroh dengannya bahwa kalian pun akan mati inilah di antara sebab-sebab doa tidak diijabah menurut Ibrahim bin Adham hmm. nah, insya Allah kita nanti sambut lagi pada kesempatan ini ada pertanyaan adakah bacaan atau doa setelah sholat tarawih atau witir ada Subhanal Malikul Kudus tiga kali ya. Subhanal Malikul Kudus. Jadi beda dengan wiri dan setelah sholat maktubah. Yang dimaksud sholat witir itu yang tiga rakaat atau keseluruhan yaitu yang sebelas rakaat. Witir itu artinya ganjil. Tidak ada sholat malam yang tidak ganjil. Hanya biasa di kita suka dipisah-pisahkan. Misalnya, 8 taraweh, 3 witir. Jadi dua sholat itu. Nah, sholat taraweh dengan sholat witir. Padahal tidak demikian. Ini sholat witir. Jumlahnya 11 rakaat. Makanya nanti ada dua pengertian witir itu. Pertama sholat witir, yang kedua mewitirkan yang belum witir. Itu pengertian witir. Adakah taraweh keliling dari rumah ke rumah? Ah, jangan dibiasakan. Di rumah kita saja itu taraweh. Kalau mau, kalau tidak di masjid itu. Bagaimanapun tetap bahwa di rumah lebih baik. Setelah sholat taraweh, se kemudian sebelum witir diadakan ceramah. Setelah taraweh sebelum witir. <laughs> nah ini nu dibedakan. <laughs> nah, Ustadz memberi ceramah dan mengajukan pertanyaan dengan hadiah aulah. Ulah dibiasakin. Nanti kalau-kalau niatnya beda bahwa dia pergi ke masjid eta eh, usah dia masuk mere hadiah itu. Hmm. Bagaimana kalau kita mengimami satu imam, mengimami berimam maksudnya mungkin kepada satu imam dia suka melaksanakan perbuatan fajir dan bid'ah tidak jadi masalah selama sholatnya itu benar dan kita tidak mengikuti tidak benarnya dalam sholat itu hmm. ya jadi seandainya itu benar maka sholat kita pun benar dan seandainya dia salah dalam sholatnya maka kesalahan untuk dia itu hmm. barangkali saya ada ini Ya. Uh, baik, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan masuk ke SMS karena memang pagi ini ada keberangkatan jamaah umroh. Jadi insya Allah nanti dari lain kesempatan uh, eh, SMS-nya dijawab. Yang jelas insya Allah tidak sia-sia SMS yang masuk. Dan uh, ada informasi kepada jamaah intak yang akan berangkat melaksanakan ibadah umroh untuk berkumpul di depan kantor karya intak. Sekali lagi kepada jamaah umroh karya intak supaya berkumpul di uh, depan kantor karya intak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.